الله وبركاته وعليكم السلام الفاتحة نعم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadirin rahimakumullah Alhamdulillah Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat saya mewakili atau mengganti guru saya Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang dalam saat ini beliau berhalangan. Salam dari beliau untuk para jamaah semuanya. Hadirin rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita ini adalah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda khoslatani la syai'a abdulahim abdullah minhuma al iman billah wa nafu bil muslimin ada dua perkara yang tidak ada yang lebih afdol daripada keduanya. Yang pertama iman kepada Allah dan yang kedua bermanfaat untuk muslimin. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana mahalnya iman, kita sebenarnya sudah tahu bagaimana kita sudah diberikan gambaran oleh para sahabat di zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersama para sahabatnya di saat umat Islam saat itu sedang mendapatkan tekanan segalanya diembargo tidak diberi kesempatan untuk makan tidak diberi kesempatan untuk minum bahkan dan tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah memberikan saran kepada sahabat agar mereka semuanya hijrah dari Mekah ke Ethiopia, dulu namanya negeri Habasyah. Apa sebabnya? Yang penting selamatkan iman dulu. Ternyata hijrah ke Habasyah kurang sukses. Sebagian sahabat kembali ke Mekah dan kemudian umat Islam semakin mendapatkan tekanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk menyelamatkan iman, tinggalkan segala apa saja yang ada di Mekah. Rumah sudah pasti ditinggalkan. Usaha ditinggalkan. Yang istrinya tidak mau pergi, tinggalkan juga. Bahkan yang punya anak ditinggalkan demi menyelamatkan iman. Karena iman begitu mahal. Tidak ada yang bisa membandingkan dan tidak ada yang bisa menyamakan derajat kemuliaan iman. Oleh karenanya kita sekarang sholat, ibadah, belajar, ngaji dan sebagainya nomor satu dalam jam dalam rangka menjaga iman. Orang hidup dengan iman akan selamat. Orang meninggal dunia membawa iman, insya Allah bakal selamat dan mereka akan husnul khotimah. Sampai Rasulullah mengatakan, jadilah engkau ibarat seekor serigala yang loncat dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu batu ke batu yang lain, dari sungai ke sungai yang lain dalam rangka menyelamatkan jiwanya. Dan kita loncat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan iman kita. Karena iman begitu mahal. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, saat ini dan untuk seterusnya, mari kita tetap terus menjaga iman kita Orang yang kembali kepada Allah dengan membawa iman mereka adalah orang-orang yang selamat. Sehingga Allah mengatakan, La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha salim. Tidak ada yang manfaat anak dan harta kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa iman. Kalau kita sudah berbicara masalah iman bukan berarti ditinggal, bukan berarti meninggalkan syariat Sebagian ada orang katanya zaman sekarang ini adalah zaman jahiliyah. Mereka mengatakan kita berdakwah harus seperti metode Rasulullah di zaman jahiliyah yang diajarkan akidah sehingga tidak memperhatikan syariat. Dan mereka menyimpulkan sholat, puasa tidak wajib, yang penting masalah akidah. Ini yang salah. Sekalipun sekarang zaman jahiliyah, Islam sudah diturunkan dengan sempurna, baik akidahnya maupun secara syariatnya. Oleh karenanya kita harus sempurna, karena al-Islam akidah wa syariat. Islam itu adalah akidah dan syariat. Imannya harus dijaga, syariatnya juga harus diamalkan. Kalau syariat tidak tidak diamalkan, maka berarti sudah sampai kepada kekufuran, kufur syar'i dan dosa hukumnya bapak-bapak, ibu-ibu, saking mahalnya iman dan kita harus menjaganya sampai kapan? Sampai kita mati. Sehingga manusia di saat kematian sampai kata Rasulullah, makinu mautakum bila ilaha illallah." Talakinkan, ajarkan oleh kalian mayit-mayit kalian dengan membaca la ilaha illallah agar mereka menjelang kematian tetap menjaga iman Islamnya. Itu yang paling mahal. Oleh karenanya, mari kita jaga. Mudah-mudahan bapak-bapak dengan adanya pengajian rutin yang setiap hari katanya ya. Setiap hari ya. Ini salah satu daripada usaha menjaga iman. Karena itu yang paling mahal. Zaman sekarang orang kalau ditanya sering apa kabar? Ya alhamdulillah badannya sehat. Hanya kantongnya katanya. Itu banyak orang yang seperti itu seolah-olah ada bahwa yang dimaksud kantong itu adalah uang. Seolah-olah uang adalah segala-galanya. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah di pagi hari, "Kaifa asbahtu?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari? Asbahna mu'minina billah bi ka'bah. Mereka menjawab, kami berada di pagi hari dalam keadaan iman kepada Allah. Di Rabbil Ka'bah demi Allah sebagai Rob yang menguasai Ka'bah. Itu jawaban mereka. Bapak-bapak, apa artinya kita punya uang kalau badan tidak sehat? Berapa banyak orang yang punya uang miliaran? Mereka bilang, saya mau mengeluarkan uang berapa miliar pun asal badan saya kembali sehat. Terkadang orang banyak yang lupa diri. Membanggakan sesuatu bahkan seolah-olah sesuatu yang ada di luar dirinya lebih berharga daripada dirinya sendiri. Ini di luar iman. Jasad kita saja mahal. Kita bandingkan. Kemarin saya jalan-jalan ke Jakarta, ke toko jam. Ada yang harganya jam tangan Rolex 450 juta. Apa artinya punya jam Rolex yang harganya 450 juta kalau kita tidak punya tangan? apa ah, mau disimpan di mana itu jam tangan? Sudah tidak punya jam, ah, sudah tidak punya tangan, buta lagi. Tidak bisa melihat. Sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa artinya kita punya kacamata yang mahal harganya, yang frame terbuat daripada emas, tapi matanya tidak bisa melihat? Apa artinya mungkin kita mempunyai mobil yang bagus yang harganya miliaran, tapi pantat kita tidak bisa duduk apa artinya semua? Sesuatu yang zohir saja, lahiriah kita saja begitu mahal, apalagi tentang iman. Oleh karenanya, mari kita tetap jaga iman Islam kita. Karena itulah sesuatu yang bisa sampai kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuai dengan agenda adalah pengajian tentang pembahasan kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang yang mendapat gelar Hujjatul Islam. Kenapa dikatakan Hujjatul Islam saat itu? Karena di saat itu, kalau tidak salah, tahun kurang lebih 145 beliau lahir dan tahun hijriahnya sekitar 450. Dan beliau wafat tahun 1111 Masehi jadi kurang lebih umur beliau 50 tahun. Umat Islam saat itu di mana-mana juga sedang mengalami krisis, kegoncangan. Akidah sudah mulai luntur, syariat sudah mulai ditinggalkan. Orang sudah banyak yang sudah yang sudah menentu bagaimana agamanya saat itu. Kalau saat itu orang dianggap sudah goncang agamanya apalagi di zaman sekarang. Maka Al-Imam Ghazali mengarang berbagai macam kitab, katanya lebih dari 300 kitab yang beliau karang. Dan lembaran kitab yang sudah beliau tulis lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hari di dalam umurnya. Kalau umur beliau 55 tahun, kali 365, berapa hari umurnya? karangan beliau menulis kitab lebih banyak lembarannya itu lebih banyak dibandingkan dengan hari-harinya. Saking banyaknya dan begitu hebatnya ilmu beliau sehingga diberi gelar Hujjatul Islam. Salah satu di antara kitab yang beliau katakan ini adalah merupakan intisari sumsumnya dan sum, uh, pusat daripada semua apa yang sudah kara, eh, saya karang adanya di dalam kitab Minhajul Abidin ini. Di antara kitab beliau yang sangat terkenal juga adalah kitab Ihya Ulumuddin. Itu ribuan halaman dibuat sampai empat kitab. Kalau di tempat saya di sana dalam satu minggu empat hari dibaca dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jilid satu, jilid dua, jilid tiga dan jilid empat pernah dibaca setiap hari dalam satu minggu empat hari itu itu kurang lebih dalam 15 tahun baru selesai dan kitab yang setebal ini kalau kita baca satu per satu mungkin tidak akan selesai dalam satu eh, dua tahun tidak akan sampai apa sebabnya yang ngajinya kan satu bulan sekali yang satu bulan sekali juga hanya satu eh, setengah jam di lihat setiap hari di sana, setiap hari Ahad dibaca. Setiap hari Ahad pagi dari mulai jam 6 kurang seperempat sampai jam setengah delapan kurang lebih. Dan itu pun baru selesai setelah beberapa tahun. Jadi kita mulai hari ini akan membaca kitab ini, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti rangkumannya akan akan dibagikan setelah pengajian ini saya akan baca masih dalam sekitar pembukaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-Malikil Hakim al-Jawadil Karim al-Azizir Rahim allazi khalaqal insa fi ahsani taqwim. Wa qatara samawati wal ard bi qudratihi wa al umura daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun illa li ibadatihi Alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya belum membaca bismillahnya, belum membahas bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan yang Rahim. Bismi dengan menyebut Allah Hadirin rahimakumullah kalau membaca kitab katanya tabarukan mengambil barokah kita sedikit membahas masalah bismillahnya Allah disebut harful jalalah lafzul jalalah artinya lafaz yang maha agung yang tidak ada satu benda dimanapun yang yang boleh diberi nama Allah kalau seseorang akan memberi nama yang ada Allahnya senantiasa diberi nama sebelumnya Abdullah karena hanya Allah saja zat yang memiliki seperti namanya itu Allah. Dan itu disebut isi makrifat. Kalau disebut Allah, itulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada zat yang wajib diibadahi kecuali hanya Dia saja. Allah Subhanahu wa taala. Yang Rahman artinya yang Maha memberi. Allah memberi kepada makhluknya yang berakal, yang tidak berakal, manusia, hewan, dan siapa saja diberi oleh Allah apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya, mereka yang ingkar kepada Allah, bahkan ada di antara manusia yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya. Bahkan di antara mereka setelah mengaku Allah sebagai Tuhannya juga ada yang masih maksiat, melawan terhadap perintah Allah, disuruh beriman kepada Allah, mereka malah menyembah kepada yang lain, disuruh ibadah kepada yang kepada Allah, marah ibadah kepada yang lain, itu tidak sedikit yang seperti itu. Bahkan kalau hitung kalau kita hitung di dunia, umat Islam jauh lebih banyak dan lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Katanya umat Islam di dunia kurang lebih 1,3 miliar atau mungkin paling banyak katanya 1,6 Sedangkan penduduk dunia lebih daripada enam. Berarti sisanya lebih banyak yang kafir daripada yang iman. Mereka yang kafir pun diberi hidup. Mereka yang kafir diberi makan, diberi senang, gembira dan sebagainya. Bahkan seolah-olah keyakinan agama yang mereka pegang sesuatu yang paling benar. Mereka yakin semua bahwa mereka ahli surga. Padahal kita di dalam Al-Quran diajar berkeyakinan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang ada di sisi Allah yang diakui oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Wa mayyab tadi ghairal Islam dina Siapa yang memilih tertarik agama selain agama Islam, pada pada bintu, dia tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimanapun baiknya kata manusia, wa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat kelak nanti akan termasuk golongan orang-orang yang rugi bagi mereka yang memilih agama selain agama Islam. Tetapi Allah tetap memberikan segala apa saja di dunia ini. Karena apa? Allah bersifat rohman. Tidak ada perbedaan manisnya gula dirasakan oleh orang yang iman, oleh orang yang taat, oleh orang yang takwa, oleh orang yang beribadah dengan orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Gula manis rasanya seperti itu dirasakan oleh orang mukmin, oleh orang yang maksiat juga sama. Karena Allah Maha Rahman. Enaknya istirahat ketika tidur dirasakan oleh orang mukmin, demikian juga dirasakan oleh orang-orang yang maksiat yang tidak beribadah, bahkan oleh orang-orang kafir. Karena Allah mempunyai sifat rahman. Oleh karenanya kita sebagai orang yang mukmin, apalagi kita orang yang sudah ngaji, tidak bisa menyalahkan Allah kalau kenapa orang yang beribadah banyak yang susah ternyata dan kenyataan eh, sebaliknya orang-orang yang maksiat mereka sepertinya senang-senang karena Allah mempunyai sifat rahman Allah tidak akan sedikit pun mengurangi rizki bagi siapa saja hambanya yang hidup di alam dunia ini tidak akan ada yang dikurang karena Allah bersifat rahman dan bersifat Allah juga rahim karena Allah subhanahu yaitu Allah mempunyai sifat penyayang kepada siapa? Kepada hambanya yang mukmin, yang taat, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Alhamdulillah al-malikil hakim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al-malikil hakim. <clears throat> Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala raja yang maha bijaksana. Al-Jawadil Karim yang maha pemurah yang memberi, yang maha mulia Al-Azizil Rahim Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa Arif, Allah subhanahu wa ta'ala yang penyayang Allazi khalaqal insan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia di ahsani takwim dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih sempurna ciptaannya dibandingkan dengan ciptaan manusia. Wafatoros samawati wal ar dan Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi ini dengan kudrohnya dengan kekuasaannya. Wadabbarul umur bidaro ini dan Allah yang telah mengatur segala urusan di dunia dan akhirat bihikmatihi dengan hikmahnya segala urusan yang terjadi di dunia. Yang enak dirasa dan yang tidak enak dirasa, yang bagus kata kita, yang tidak bagus kata kita, semua ada hikmahnya. Sehingga orang-orang yang beriman tidak akan pernah menyalahkan apa saja yang ada di dunia sebagai ciptaan Allah. Tidak akan menyesal, tidak akan menyalahkan Allah karena menurunkan hujan begitu besar tidak akan menyalahkan Allah apabila ada kemarau berkepanjangan. Sebab berapa banyak orang kadang-kadang mulutnya kurang sopan kepada Allah. Dikala Allah membuat mendung mereka mengatakan udara tidak bersahabat. Udara tidak baik, itu tidak terasa. Sebenarnya keadaan itu Allah yang menciptakan dan Allah pasti menciptakan ada hikmahnya. Ada orang tidak suka karena kemarau terlalu panjang ini kan ciptaan Allah juga nih. Kita supaya paham mengerti tentang Allah dan tentang sifat Allah dan juga tentang keinginan Allah. Makanya dikatakan Allah yang mengatur segala ciptaannya itu dengan penuh hikmah. Apa yang ada di dunia, eh, apa yang ada di akhirat dan tentang segala apa saja yang terjadi itu ada hikmahnya. Seorang anak kecil bertanya, "Pak, Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kalau menggigit gatal, kalau terdengar oleh telinga juga terganggu kita. Ya hikmahnya karena ada makhluk lain yang membutuhkan diantaranya. Bukan sekedar karena katanya ada karena adanya nyamuk sehingga ada pabrik baygon sehingga orang bisa makan, sehingga orang bisa kaya dan banyak orang yang terganggu dari itu semuanya. Yang lebih tepat adalah karena ada makhluk yang membutuhkan daripada ciptaan Allah itu. Allah menciptakan ngantuk, Allah menciptakan capek. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak akan nikmat istirahat kalau kita tidak capek. Dan tidak akan nikmat makan kalau kita tidak tidur, eh, kalau kita tidak lapar. Sehingga segalanya ada hikmahnya. Nah inilah kita harus mengerti. Kenapa Allah menciptakan kemarau, Apabila musim kemarau sudah berlalu, datang musim hujan, buah-buahan pada jadi. Itu adalah hikmah daripada semuanya. Maka Rasulullah mengajar, apabila engkau merasakan panas yang dahsyat, janganlah engkau mencaci makinya, maka mintalah afiat kepada Allah. Karena apa? Di balik itu semua ada hikmah. Bagi kita sebagai orang yang beriman, sakit saja ada hikmah. Berapa banyak orang ketika sehat kurang ajar kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, diberi sakit, dia baru merasakan, ya Allah, selama ini saya banyak berbuat salah. Saya ingin jadi orang baik. Setelah saya sembuh, saya ingin menjadi orang yang baik dan saya ingin beribadah kepada Allah. Salah satu daripada nikmat. Kemudian masih ada waktu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadati dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin maka jalan untuk menuju kepada Allah itu jelas lil qasidin bagi orang-orang yang bermaksud. Bapak-bapak, ibu-ibu. Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah men mengutus Rasulullah mengajarkan segala apa saja yang diajarkan oleh Allah dan melalui Rasulnya, itu semua sudah jelas bagi mereka yang bermaksud. Oleh karenanya, kita sekarang ini di dalam mempelajari agama Islam dan di dalam mengamalkan agama Islam, agama Islam bukan untuk diperdebatkan. Islam untuk diterima dan kemudian diamalkan. Ketika Sayyidina Umar ditanya tentang Islam, maka beliau mengatakan, Islam milik Allah. Dan yang paling tahu tentang Islam adalah Rasulullah. Oleh karenanya kewajiban kita sami'na wa atokna. Kita dengar dan kita taat saja. Kalau sudah begitu umat Islam tidak akan membuang energi hanya sekadar untuk bentrok terus menyalahkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi kita sekarang harus menghemat tenaga, menghemat umur, kita terima itu Islam dari Rasulullah dan kemudian kita amalkan. Lebih baik seperti itu dan insya Allah kita akan lebih maju. Bapak-bapak, ibu-ibu, majunya umat Islam di zaman dulu karena mereka menerima Islam dan mereka mau mengamalkannya. Sehingga umat Islam lebih maju. Karena Islam bukan hanya cukup untuk diperdebatkan. Mundurnya umat Islam di mana mereka dimulai dengan banyak bertanya. Ketika turun ayat yaitu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa itu artinya tanzihul qalbi, artinya membersihkan hati. Dan takwa menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, lahir batin. Kemudian turun lagi ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Allah menurunkan ayat segala apa saja yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Dan apa saja yang kamu sembunyikan atau yang kamu nampakkan pasti akan dihisap, dihitung oleh Allah. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang masih ada di dalam hati, sedangkan kita tidak mampu mengendalikan hati? kita tidak bisa membersihkan hati, menghindarkan diri daripada kotornya hati kadang-kadang. Suzon kepada orang, buruk sangka dan sebagainya, bengkok hati dan sebagainya. Kata kata Rasulullah jawabnya, apakah engkau ingin menjadi seperti Bani Israel yang banyak bertanya dan mereka ingkar? Kulu sami'na wa atokna. Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu ingin seperti Bani Israel? yang mereka banyak bertanya, kemudian mereka maksiat, tapi katakan oleh kamu, samina wa atona. Kami dengar dan kami taat. Baru di situ turun ayat Allah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Beriman kepada Allah, Rasul Amanah rasulu bima unjilin min wa minun kulun amana billahi semua masing-masing beriman kepada Allah wa malaikatihi dan juga malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan sebagainya jadi itulah itu adalah tugas kita sebagai orang yang beriman sami'na wa ata'na kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala Nah bapak-bapak ibu-ibu Kitab Minhajul Abidin ini akan membahas Bagaimana tingkatan-tingkatan kita Untuk sampai kepada makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan di saat yang akan datang Kita akan lebih detil untuk membahas kitab Minhajul Abidin Ini sekedar gambaran bahwa kita hidup ini harus menjaga iman Ibadah kita syariat kita, taat kita dan kita mendengar apa saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah habis, sudah jam satu. Mohon maaf ini ada uh, lebih sedikit dan tentang kesimpulan daripada pembahasan hari ini itu nanti akan dibah akan di, dibagikan ya Allah sudah ada tentunya. apa kesimpulannya nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa mengambil di panitia ya dari saya cukup sekian karena waktunya juga sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.